sebagian ikhwan menginginkan untuk kita saling berbagi manfaat melalui kajian di pagi hari ini. Semoga harapan ikhwan itu seperti yang diharapkan benar-benar kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan manfaat. dan kajian semisal ini sebagaimana pernah dan mungkin sering diingatkan tujuan utamanya adalah untuk kita beramal dengannya tidak hanya sebatas tambahan maklumat tambahan wawasan tambahan ilmu tanpa membuahkan amal. Demikian harapan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu saya dan antum semuanya untuk bisa beramal dengan apa yang kita telah pelajari. Tentu di muka bumi ini dalam sejarah dan hingga hari ini telah banyak orang-orang yang mendahului kita dalam bidang ilmu, banyaknya wawasan dan maklumat. Namun dalam sejarah itu pula kita tahu bahwa sedikit di antara mereka yang kemudian mendapatkan taufik untuk bisa beramal dengan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu saya dan antum untuk bisa atau tergolong hamba-hamba Allah yang mendapatkan taufiknya. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyakum. Mungkin juga sudah antum ketahui tema atau tajuk kajian kita di hari ini yaitu dosa terhadap ilmu dan ulama. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga hari ini masih menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang senang ilmu, cinta majelis-majelis ilmu, senang kepada ulama dan cinta kepada ilmu mereka, fatwa mereka dan bimbingan mereka. Namun tentunya sebagaimana ilmu itu sendiri menuntut dari kita untuk diamalkan diterapkan. Baik ilmu itu terkait dengan urusan akhlak kita. Ataukah ilmu itu terkait dengan urusan muamalah kita. Dalam berumah tangga, dalam berjual beli, dalam bertetangga. Ataupun ilmu itu terkait dengan akidah dan manhaj atau iman kita apa yang sudah kita pelajari dan kita ketahui menuntut dari kita untuk diamalkan. Dan memang beramal dengan ilmu itu bukan tanpa konsekuensi. Bukan tanpa pengorbanan. Tanpa gangguan. Nampaknya tidak mungkin yang seperti itu. Karena di samping Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran di dalam ayatnya ma kana Allahu liyadharal mu'minin ala ma antum alaih hatta yamizal khabitha minat tayyib. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan kaum mukminin di atas kalian, di atas kondisi yang kalian berada di atasnya. Terus menerus demikian tanpa ada pemilah, pemisah, ibtila tidak. Pasti akan datang. Ibtila dan ujian tersebut merupakan konsekuensi yang dengannya seorang atau hamba-hamba Allah ini akan terpilah hari demi hari terus demikian. Nah, itulah cobaan dan rintangan untuk diketahui dan terpilahkan mana hamba-hamba Allah yang khabis yang tidak baik atau yang jelek di dalam keimanannya, di dalam keislamannya, sehingga tidak tercampur aduk dengan yang keimanannya baik, kokoh, jujur, terpilah. Demikian berbagai ayat di dalam Al-Quran menjelaskan. Dan Rasul pun Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan hal yang sama Tak luput dari itu sejarah juga telah mengabarkan kepada kita bahwa proses penyaringan itu terus berjalan. Nah, maka siapkan diri kita menghadapi itu semua dengan berdoa kepada Allah. Meminta perlindungan kepada Allah. Meminta kekokohan iman. Kekokohan akidah kepada Allah banyak berdoa. Dan yang kedua adalah dengan talabul ilm. Belajar iman, belajar akidah, belajar Al-Qur'an, belajar sunnah. Kemudian mengembalikan berbagai urusan kita kepada pihak-pihak yang memang ditunjuk oleh Allah, direkomendasi oleh Allah untuk kita mengembalikan kepada mereka urusan agama kita. Yaitu al-ulama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentu ayat-ayat, hadis-hadis dan perkataan para ulama salaf yang kita pelajari tidak mungkin itu hanya di bibir saja. Diucapkan, dibaca tanpa adanya praktek amal. Ya, kita semua mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir yaitu ulama, ahlul ilm jika kalian tidak memahami atau tidak mengetahui yakni dalam urusan agama ini kita semua mendengar qaul Allah azza wa jal wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladzina yastambitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila Ayat ini memerintahkan kepada kita di dalamnya untuk kita mengembalikan urusan umat kepada ulama. Demikian Ayat ini ditegaskan pula dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-barakatu ma'a akabirikum. Barokah itu akan datang, muncul atau berada dalam akidah kita, ilmu kita, iman kita, manhaj dan dakwah kita ketika bersama dengan al-ulama al-akabir, al-ulama al-kibar, Begitu juga juga akwal salaf yang mengatakan diantaranya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu la yazalun nasu fi khairin ma akhadul ilma an akabirihim Wa idza akhaduhu an asaghirihim halaku. Umat ini akan senantiasa berada di atas kebaikan negerinya, kampungnya, keluarganya, akidahnya, imannya jika mereka mengambil ilmu, bimbingan, petunjuk, fatwa dari al-ulama al-kibar yang memegang amanah. Namun apabila mereka telah mengambil ilmu atau fatwa, bimbingan dari al asagir dari selain ulama kibar, kata sahabat Ibnu Mas'ud, halaku, mereka akan binasa. Pasti binasa. Ayat, hadis, athar sahabah dan yang lainnya yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu dalam majlis singkat di hari ini insya Allah semuanya membutuhkan dari kita praktek amal tidak semua hanya terucap di lisan ditulis dengan pena Allahumma inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah tolonglah kami di dalam bersyukur kepadamu. Tolonglah kami di dalam mengingatmu dan tolonglah kami di dalam beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saya dan antum ditolong, dibantu oleh Allah untuk kita bersyukur, mengingat Allah dan beribadah kepadanya dengan sebaik-baik ibadah. Semuanya membutuhkan bukti amal. Tidak hanya di bibir dan pengakuan. Kullun yadda'i waslan di layla. wa la tuqirru lahum bidhaka. Semua pihak mengaku bahwa dia adalah kekasih Laila. Tetapi ternyata Laila tidak membenarkan, tidak mengakui berbagai klaim-klaim tersebut. Nah, demikian syair ini disering disebutkan oleh ulama ketika menasihati bahwa ucapan itu membutuhkan bukti, membutuhkan praktek. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. di akhir-akhir zaman ini atau di masa kita ini beberapa tahun terakhir ini sering kita mendengar ucapan-ucapan semisal kita la nusabiqul ulama. Kita tidak boleh mendahului ulama. Ucapan yang benar tentunya. Ucapan yang hak tentunya bahwa kita jangan mendahului ulama. Tetapi semua itu akan menjadi qaulan sadiqan idza saddaqahul amal jika dibenarkan dan dibuktikan oleh amal praktek dari ucapan tersebut. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Jangan kemudian kita mengucapkan, menyampaikan berbagai ayat dan hadis, nasihat sahabat dan ulama lainnya dalam hal ini, kemudian kita sendiri tidak mempraktekkannya, bahkan di saat yang sama kita menuduh pihak lain telah melakukan pelanggaran terhadap ayat-ayat dan prinsip-prinsip tadi. Yang seperti ini sangat tidak dibenarkan. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Jangan sampai kita mengesankan bahwa sikap kita didukung oleh ulama bahwa sikap dan arahan kita sesuai dengan bimbingan para ahli ilm namun dalam prakteknya tidak demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Asma radhiyallahu anha di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Al Imam Muslim diriwayatkan pula dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Man tashabba'a al mutashabbi' al mutashabbi' bima lam yu'ta al mutashabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbay zur seorang yang mengaku-ngaku merasa memiliki sesuatu yang dia tidak memilikinya, tidak diberikan sesuatu itu kepadanya, belum ada padanya, bagaikan seseorang yang memakai dua pakaian dusta, bagaikan seorang yang memakai saub Dua saub ternyata itu saub dusta. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini nampaknya dengan terpaksa saya dan beberapa asatidah lainnya menyampaikan kepada al-ikhwa salafiyin sesuatu yang selama ini kita masih menunggu kepastian ucapan atau fatwa seorang alim walaupun para asatidah sudah mengetahui liku-likunya sejak lama karena berbagai pertimbangan asatidah menunda dan menunda hingga saatnya kita menjelaskan secara terbuka kepada salafiyin demi menjaga keutuhan dan keistiqamahan dakwah, manhaj dan akidah as-salafiyin. Dari beber, beber, berbagai tipu daya dan subuhat yang diedarkan selama ini. Terkhusus yang mendorong saya atau beberapa asadidah yang lainnya untuk berbicara adalah adanya muha, sebuah muhadarah di Masjid Iktisam kurang lebih dua pekan yang lalu yang disampaikan oleh Zulkarnain dari Makassar. Mengingat bahaya dari beberapa syubhat yang dilontarkannya di zaman yang syubhat al-hizbiyin mengitari salafiyin sehingga dengan itu sudah banyak yang berguguran dari ikhwan kita yang dahulunya berada di rel istiqamah. Mulai bermuamalah dengan turasiyin, menghadiri beberapa majlis turasiyin, halabiyun, pengikut alil halabi, mempromosikan taklim-taklimnya, dan tidak bahkan tidak luput pula beberapa pihak yang sebelumnya sudah tergolong dai atau ustadz yang sudah pernah diberi taufik oleh Allah untuk belajar di hadapan masyayikh juga ikut berguguran karena adanya beberapa makar atau syubhat dan laib main-main di dalam dakwah ini yang dilakukan oleh Dzulkarnain Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Daurah i'tisam tersebut sebagai pelengkap terhadap permainan dan ketidakjujuran orang ini di dalam medan dakwah selama bertahun-tahun. Ya, demikianlah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Allah akan mengeluarkan, membongkar apa-apa yang selama ini kalian sembunyikan satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi demikian si penyair ini mengatakan walaupun syair ini sering digunakan dalam kitab-kitab Nahu, tetapi maknanya sering digunakan oleh para ulama untuk menjelaskan beberapa permasalahan satubdi lakal ayyam ma kunta jahilan. Pergantian hari ini akan menampakkan kepada Anda sesuatu yang Anda sebelum ini tidak tahu. Sesuatu yang sebelum ini belum nampak kepada Anda. Hari-hari ini, pergantian hari, perjalanan hari akan menampakkan. Wa ya'tika bil akhbar man lam tuzawwidi dan akan datang kepada engkau seseorang membawa berita yang orang itu tidak kau tugasi dia, tidak kau suruh dia untuk mendatangkan berita-berita atau mengumpulkan berita itu. Tiba-tiba datang, subhanallah. Demikian ya ikhwan, semoga Allah memberikan kepada saya dan antum semuanya di dalam beramal dengan Islam ini berpegang teguh dengan sunnah dan salafiyah ini jujur karena Allah. Ikhlas karena Allah. Benar-benar mengharapkan riba Allah ketika berpegang teguh dengan salafiyah. Tidak ikut-ikutan. Tapi benar-benar an ilmin. Bersumber dari ilmu yang kita yakini dalam banyak pelajaran akidah atau beberapa pelajaran akidah kita al-ilmu qabla al-qawli wal amal bahwa ilmu itu harus mendahului di depan ucapan dan amalan yakni sebelum kita berucap dengan salafiyah dengan akidah dengan iman sebelum kita beramal berpegang teguh dengan din ini mesti didahului harus didahului oleh ilmu sehingga kita tidaklah berilmu karena ikut-ikutan. Tidaklah atau tidaklah kita beramal dan berucap karena ikut-ikutan melihat orang berbuat kita ikut-ikutan berbuat. Karena hari-hari ini akan terus memisahkan, memilah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu saya dan antum untuk menjadi orang-orang yang sadiqin di dalam berpegang teguh dengan sunnah tauhid dan as-salafiyah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga dahulu atau peristiwa ini bukan peristiwa pertama dalam sejarah dakwah dan bukan pula yang terakhir. Yang seperti ini akan terus berlanjut hingga berakhirnya dunia ini kita, murid-murid kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita juga akan berlaku bagi mereka semua proses ini. Yang jujur secara zahir dan secara batin akan nampak dan bertahan. Yang tidak jujur baik secara zahir lebih-lebih secara batin pun akan nampak kalau nggak nampak sehari, dua hari ke depan, setahun, dua tahun ke depan, naudzubillah bisa nampak ketika waktu terakhir kita menghembuskan nafas yang kemudian dikenal dengan suul khatimah wal billah. Kita teringat dengan hadis wa innar rajula la ya'malu amali ahli jannah wa ma bainahu wa bainaha illa dhira' fasabaqahul kitab fa'amila bi'amali ahli nar fadakhalan nar Sesungguhnya ada seseorang yang dia beramal berbuat dengan amalan ahli jannah terus begitu namun di ujung terakhir karena memang catatan takdir dia telah menentukan dia ahlun nar maka dia berbuat beramal dengan amalan ahlun nar dan mengakhiri hidupnya dengan itu. Hadis ini tentunya mengingatkan saya dan antum semuanya untuk tidak merasa aman dari fitan. Dan yang kedua, agar kita tidak menggantungkan agama kita, keimanan kita, akidah kita kepada ashkhas, kepada pribadi-pribadi yang masih hidup ini, yang belum diketahui apakah Akhir hidup dia berakhir dengan istiqamah ataukah tidak. Jangan menggantungkan keistiqamahan manhaj, akidah dan dakwah kita kepada person-person. Tapi gantungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita menggantungkan keistiqomahan kita kepada manusia yang kita kagumi misalkan suatu saat Anda kecewa kepadanya, maka Anda akan menjadikan agama dan keistiqomahan, dakwah dan manhaj sebagai tumbal kekecewaan. Dan akhirnya Anda meninggalkan ibadah, meninggalkan sunnah, karena kecewa kepada manusia. Maka gantungkan keistiqomahan kita kepada Allah. Subhanahu wa taala. Berjalanlah di atas ilmu. Berjalanlah di atas bimbingan Al-Qur'an wa sunnah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam daurah iktisam tersebut Zulkarnain mengucapkan beberapa ucapan yang bersebagaikan pedang bermata dua. Yang kalau seseorang tidak berhati-hati ketika memegangnya, maka pedang itu akan melukai dirinya. Sehingga butuh penjelasan. Daurah i'tisam itu butuh syarah. Maka majelis kita ini adalah majelis syarah. Matannya, matannya adalah daurah atau muhadarah i'tisam. Sekali lagi ini adalah syarah. Ya. Matannya adalah daurah i'tisam atau salah satu sesi di daurah tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam daurahnya itu atau sebelum saya menyebutkan poin-poin tersebut, ketahuilah bahwa telah menyampaikan kepada kami secara tertulis شيخنا Hani bin Breik, حفظه taala ucapan kaul Al-Syekh Al-Allama Rabi' bin Hadi Al-Madkhali yang nampaknya beliau pun sudah beberapa lama waktu menyimpan hal ini. Kaul ini kita terima hampir dua bulan yang lalu, pasca haji. Hampir dua bulan yang lalu. Nah, bahwa seusai haji, Syekh Hani bersama Syekh Muhammad eh, Arafat Al-Muhammadi dan Syekh Muhammad Ghalib mengunjungi Syekh Rabi. Kemudian beliau pada waktu itu alhamdulillah sedang dalam kondisi memungkinkan untuk menemui tamu. Duduklah bersama Syekh ketiga masyaikh tadi. Kemudian Syekh Hani menyampaikan tentang dakwah di Indonesia. Dan tentunya Syekh Rabi telah banyak tahu tentang dakwah di Indonesia. Sebelum saya lanjutkan, sekali lagi Syekh Rabi adalah orang paling tahu tentang dakwah salafiyah di Indonesia. Ini penting untuk membahas sebuah permasalahan nanti. Ya. Bukan 5, 7, 8 tahun ini Syekh Rabi mengetahui tentang dakwah salafiyah di Indonesia. Mungkin sudah hampir 20 tahun yang lalu. Syekh sudah mengetahui seluk-beluk dakwah salafiyah di Indonesia. Apa problemnya? Siapa saja orang yang berproblem itu tadi? Nah. Maka Syekh Hanim menyampaikan setelah itu ada rencana dari Zulkarnain untuk mengundang Syekh Muhammad bin Wahab Al-Wusabi dan Syekh Abdurrahman Al-Adani ke Indonesia di luar daurah yang biasa kita lakukan. Mendengar berita itu Syekh Rabi mengatakan sampaikan kepada masyayikh Yaman untuk tidak datang memenuhi undangan Dzulqarnain. Syekh Rabi mengatakan sampaikan pada masyayikh Yaman untuk tidak memenuhi undangan Dzulqarnain. Innahu la'abun mutalawwinun yamshi ala tariqatil halabi fil makr. Karena orang ini la'ab suka mempermainkan ya, dalam urusan dakwah. Mutalawwin banyak warna, warna-warni sikap-sikapnya itu. Yamshi ala tariqatil halabi fil makr. Berjalan di atas cara dan metode alil halabi di dalam makarnya. Terhadap salafiyin. Tentunya perlu diketahui ya ikhwan. Di negeri Yaman. Sejak tahun 96, 97 kurang lebih masa Syekhuna Mukbil masih hidup. Nah, Abul Hasan Al-Ma'ribi luar biasa. Kita mengaguminya pada waktu Syekh, syekh yang kuat manhajnya, syekh yang kuat dalam bidang hadis. Sampai-sampai tidak sedikit talabatul ilm yang berlomba-lomba untuk datang ke Ma'rib pada waktu itu, ke Darul Hadis Ma'rib untuk belajar dari Abdul Hasan. Sementara Syekh Mukbil sudah melihat gelagat-gelagat makar pada Abdul Hasan. Cuma Syekh sedang memikirkan bagaimana cara yang tepat. Nah, cari waktu Syekh, subhanallah. Suatu hari pernah Syekh mengucapkan beberapa isyarat-isyarat. Masih sifatnya isyarat-isyarat. Tentang bahayanya Abdul Hasan di majlis. Ya. Syekh pernah menanyakan kepada tulab di, di Yaman tolong disebutkan pondok-pondok ahli sunnah. Nah, di hadapan tulab tolong sebutkan pondok-pondok ahli sunnah yang ada di Yaman. Yang satu mengatakan di Hudaidah ya Syekh. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Usabi. Naam, Masya Allah. Syekh Al-Usabi. Ya, dipuji oleh Syekh. Di Ma'bar Syekh, Syekh Muhammad Al-Imam. wah Masya Allah, Syekh Muhammad Al-Imam. Dipuji lagi. Nah, disebutkan beberapa pondok. Ya ada satu ikhwan. Di Ma'rib ya Syekh. Syekh Abdul Hasan. Ya mana lagi? Mana lagi? Syekh. Ma'rib. Syekh Abdul Hasan. Naam ya ikhwan. Coba sebutkan. Nah. Isyarat dari Syekh mencari waktu Syekh. Subhanallah, hingga detik-detik meninggalnya beliau saat beliau sudah sakit. Eh, di saat beliau sudah mulai sakit. Syekh menulis wasiat untuk ahli sunnah di Yaman. Ketika beliau ditakdirkan meninggal, kepada siapa eh, ilmu ini dicari, fatwa ini diambil. Dari siapa? Maka disebutkan nama-nama ulama. Satu persatu. Subhanallah kalau antum dapatkan itu surat wasiat Syekh yang berbahasa Arab. Di sela-sela nama para ulama itu ada nama keluar dari garis. Ya. Jadi kalau ada tulisan begini, keluar dari sini sedikit, tidak masuk dalam ini apa namanya ini? Baris. Paragraf atau ini? Iya, nah. Susunan kata ini. Keluar sedikit ke atas gitu. Ya. Syekh Abdul Hasan. Nah, bisa difahami? Yang lainnya tertulis kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usabi, Syekh Muhammad bin Saleh As-Sawmali, Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam, Syekh Abdurrahman Al-Adani. Semua tulisannya tertata. Giliran nama ini keluar dari garis di alinnya itu. Ah, yang tahu sejarah menceritakan kenapa sampai terjadi itu. Nah, nama itu sebenarnya tidak ditulis oleh Syekh. Nama Abdul Hasan, tetapi beberapa masyayikh yang ada di sekitarnya merayu Syekh Mukbil dengan harapan yakni menjadi baik, min. Syekh, coba Abdul Hasan masukkan ke sana. Syekh berat. Nah, tapi ya sudah menghargai keinginan masyayikh ditulislah nama Abul Hasan. Makanya ada centang ini nama keluar Abul Hasan. Wafatlah Syekh Mukbil dalam keadaan Abul Hasan waktu itu saya lihat sendiri di Sana'a yang termasuk sibuk mengantarkan Syekh Mukbil ke bandara untuk terbang ke Saudi Arabia, duduk selalu di dekat Syekh Mukbil. Sehingga orang melihat, Masya Allah, berarti Abul Hasan itu orang yang dekat sama Syekh Mukbil dan ditazkiyah oleh Syekh. Nah, sibuk. Nah, barakallahu fikum. Antum misalkan, kalau ada daurah gini seorang ustad, misalkan, iya. Ustad Afif misalkan. Selesai muhadharah, ada ustad kedua ngisi. Antum akan memahami berarti ustad itu sejalan. Iya. Kecuali orang-orang yang tahu sejarah. Orang-orang yang tahu kondisi. Oh enggak, itu ada sebabnya, ada ceritanya. Tapi keumuman, uh, masya Allah, daurah bersama. Ikhwani fiddin, subhanallah. Ya, Abul Hasan ketika Syekh Mukbil wafat mengadakan ceramah muhadharah, pujian-pujian terhadap Syekh Mukbil. Nah, orang yang berjasa, orang yang berilmu, orang yang ini, Syekh sudah wafat. Subhanallah. Perhatikan makar ini. Nah, berjalan waktu Abdul Hasan setelah wafatnya Syekh Mukbil mulai mengeluarkan beberapa karakter aslinya. Nah, lupa dia rupanya bahwa telah wafat Syekh Mukbil namun di situ ada Al-Allam Al-Mujahid Rabi bin Hadil Madkhali. Nah. Antum tahu apa yang saya nukilkan atau asadidah nukilkan yang selain saya menukilkan. Jawaban Syekh Al-Albani tentang orang-orang yang berbicara tentang Syekh Rabi dan Syekh Mukbil. Syekh Al-Albani pernah ditanya kan? Ya Syekh, apa hukumnya atau bagaimana sikap kita terhadap orang yang mencela Syekh Rabi dan Syekh Mukbil? Kemudian keluarlah jawaban dari Syekh Rabi, dari Syekh Al-Albani orang yang berbicara atau mencela tentang dua syekh ini tadi, ada kemungkinan dia orang yang jahil, tidak tahu tentang keilmuan, keutamaan kedua syekh ini tadi sehingga dia berbicara mencelanya karena dia tidak tahu perjuangannya, karya-karyanya. Maka yang seperti ini diberitahu agar dia tidak terus seperti itu. Atau yang kedua memang dia pengekor hawa nafsu ada syubhat-syubhat di kolbu dia. Ada penyimpangan dan bid'ah-bid'ah di dalam kolbunya. Pengikut hawa nafsu, pengekor hawa nafsu. Maka yang kedua ini, kalau Allah tidak beri hidayah kepadanya, maka kita berdoa, semoga Allah memberikan bala kepadanya. Tahu antum siapa penanya itu? Abul Hasan. Ya, biar tahu sejarah. Antum kan sekarang tahunya Abdul Hasan al-Ma'ribi Hizbiyun Mubtadi, iya kan? Sebatas itu sejarahnya. Jangan antum kira bahwa sejak dulu, sejak awal memang dia sudah mubtadi. Enggak, dekat dengan Syekh Rabi. Kalau ke Saudi sering datang ke Syekh Rabi, berkunjung. Ya, kalau dalam ceramah-ceramahnya Syekhuna Rabi, Syekh Rabi, Syekh Rabi. Nah, ya. datang ke Syekh Albani dalam silsilah kasetnya pertanyaan dia itu Luar biasa. Sampai Syekh Al-Albani sebagai manusia biasa pun sempat terkagum-kagum terhadap Abul Hasan di dalam luar biasa menyampaikan masail-masail. Namun subhanallah, wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Semoga Allah melindungi kita semua. Sesungguhnya Allah akan menampakkan apa-apa yang selama ini kalian sembunyikan. Semoga Allah memberikan pada saya dan antum as-sidq, kejujuran secara zahir dan lebih-lebih secara batin. Ikhwani fi din azan Allah wa iyyakum. Ternyata Abdul Hasan bersama waktu mulailah mengeluarkan syubhat-syubhatnya. Ya ikhwan, dakwah itu harus hikmah, harus di atas ilmu. Kita harus kembali kepada ulama, kita harus kembali kepada ulama, Syekh bin Bas, Syekh Al-Albani, Syekh bin Utsaimin. Sudah. Nama-nama ini yang sering disebut. Nah. Uh, bagus ya. Tapi orang-orang yang faham ini bahaya. Yang disebut-sebut ternyata memang ulama yang sudah meninggal, meninggal yang sudah wafat. Nah, Syekh Al-Albani, Syekh bin Bas, Syekh ah, Ibnu Utsaimin karena di Yaman Syekh Syekhuna Muqbil. Kita ini menginginkan dalam dakwah kita ini manhajan wasi'an yasa'ul ummata kullaha. Kita dalam dakwah ini membutuhkan manhaj yang luas, yang penuh rahmah, bukan manhaj yang lebih sempit. Manhaj yang luas yang bisa mencakup umat secara menyeluruh. Masya Allah. Ternyata ucapan ini dia benar-benar meyakininya dan dipraktekkan. Mulai dia melemahkan sikap masyair, sikap-sikap ulama di dalam mentahdir beberapa ahlul bid'ah. Dengan ucapan-ucapan itu di muhadharahnya. Sibukkan dengan ilmu ya ikhwan, ilmu. Jangan kita sibuk dengan mencari kesalahan orang lain. Betul kan? Seolah-olah Masya Allah ucapan ini indah. Ini dakwah yang rahmah. Ini dakwah yang hikmah. Hati-hati ya ikhwan. Ulama kita. Syekh Ubaidul Jabiri, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Rabi dan yang lainnya. Membaca ini semua dengan berbagai koroin, indikator-indikator lainnya secara praktek dan ucapan-ucapan dia lainnya. Nah, subhanallah, ternyata ucapan ini benar-benar dipraktekkan oleh Abul Hasan. Mulai dia dalam beberapa muhadharah bersama dengan Hizbiyin. Memenuhi undangan-undangan Hizbiyin, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, mulai dengan orang-orang Ihya atau beberapa jam'iyah hizbiyah lainnya. Mulai terus terkuat. Nah, nampak mulai dia membela tokoh-tokoh khawarij yang berpaham takfiri Al-Mighrawi di daerah Maroko yang juga sudah disebutkan oleh ulama kita bahwa orang ini berpaham khawarij dibela oleh Abdul Hasan. Membela juga Sayyid Qutb yang dulu Masya Allah. Nah, kalau dalam pelajaran beberapa pelajaran manhaj dia luar biasa menyebutkan tentang Sayyid Qutb. Ikhwani fid azani Allah wa iyakum Akhirnya dia bergabung dengan Ikhwanul Muslimin. Tokoh-tokoh mereka dan sekarang sudah menjadi orang yang berpaham ikhwani nampak sudah tapi sudah terlanjur ya sebagian pihak hanyut dalam bid'ah dia pada masa-masa itu Ali Al-Halabi bermain juga la'ab kata Syekh Muhammad bin Hadi dulu awal tahdirnya Ali Al-Halabi hadza la'ab hati-hati kalimat la'ab ini La'ab hada. Kata Syekh Muhammad bin Hadi. Ini orang suka main-main dalam urusan dakwah. Ya. Sebentar gini, tiba-tiba di sana lain. Di sini bilang gini, nanti di sana lain lagi. Berbicara dengan pembicaraan-pembicaraan global yang bisa ditarik ke sana kemari dan membingungkan ikhwan dan akhirnya tidak sedikit yang jatuh dalam jerat-jerat hizbiyah. Alil Halabi mulai. Nah, hari setelah Syekh Al-Albani wafat khususnya karena dia mengaku sebagai muridnya mulai ini nampak. Sampai akhirnya pun dia mengucapkan sebuah ucapan ketika mendengar masyayikh mentahdir fulan fulan fulan fulan termasuk tentang Abul Hasan tadi dia menyatakan la naj'al khilafana fi ghairina khilafan bainana. Jangan kita menjadikan beberapa perbedaan di antara kita di dalam menilai orang lain menjadi sebab perpecahan di internal kita. Menilai orang lain kitanya yang berpecah. Masya Allah kan? Luar biasa gitu indahnya. Seolah-olah hikmah tapi ya ikhwan hati-hati. Kembalilah kepada ulama. Ahlul bid'ah yang dahulu Al-Karabisi, Bishir Al-Marisi, uh, Ya'qub bin Syaibah dan yang lainnya juga semisal dengan ini. Di dalam menyampaikan atau menjalankan makarnya dan talaubnya mempermainkan umat Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Maka Ali Al-Halabi pun menampakkan makarnya tadi. Dan sekarang sudah terbongkar. Syekh Shalal Fauzan berfatwa, Syekh Rabi berfatwa, Syekh Najmi berfatwa. Itu pun bertahap fatwa itu. Kita tahunya setelah besar. Karena memang ustadz-ustadz sibuk dengan mengajarkan kepada ikhwan akidah, tafsir, fikih, akhlak. Tidak disampaikan kecuali sesuatu yang memang sudah saatnya harus disampaikan. Tapi semua itu berproses dari waktu ke waktu. Maka muncullah Alil Halabi membuat kaidah-kaidah. Ya. Masalah jarah wa ta'dil itu masalah istihadiyah Nah, kalau istihadiyah, jangan kemudian kita memaksakan istihad seorang alim. Karena itu istihadiyah. Kalau istihadiyah kita harus lapang dada menerima perbedaan. Masya Allah. Ya memang betul Syekh Robi telah berbicara tentang fulan. Tapi kan ada Syekh lain yang mentazkiyah melupakan kaidah-kaidah ilmiah di dalam menyikapi yang seperti itu. Melupakan ilmu di dalam menyikapi yang seperti itu. Sejak dulu jarah wa ta'dil itu memang terjadi perbedaan. Tapi ulama menyikapi perbedaan itu dengan ilmu. Al-Imam Syu'bah Ibn al-Hajjaj mentazkiah seorang perawi. Dikatakan dia seorang perawi yang fiqah. Muncul ternyata setelah itu Sufyan al thawri menyatakan ini perawi yang lemah. Tidak boleh diterima hadisnya. Terjadi perbedaan kan? Tidak kemudian sudahlah, nggak usah ini khilaf. Ya nih kita terima saja. Toh ada yang mentazkiyah. Kita jangan menyalahkan orang-orang yang menerima periwayatan perawi ini dan jangan kita mencerca yang menolaknya sama-sama enggak tidak demikian muhaddisin berjalan di atas kaidah annal jarah terkhusus apabila mufassar muqaddamun ala ta'dil. Bahwa kritikan jarah itu terkhusus apabila mufassar secara rinci disebutkan hujah-hujahnya dikedepankan dibandingkan ta'dil begitu kaidah dibandingkan terhadap ucapan ulama yang memujinya. Ini kaidah. Nah, barakallahu fikum. Demikian ulama menyikapi permasalahan atau perbedaan. Man alima hujjatun ala man lam ya'lam. Seorang yang berilmu yang memiliki data dan maklumat itu adalah hujjah terhadap orang yang tidak mengetahui tentang permasalahan tersebut. Ada seorang mengatakan, waduh saya tahu dia Masya Allah, soleh dia. Kalau sholat di masjid itu, di soft pertama, baik, akhlaknya suka tersenyum, suka membantu ikhwan. Satu lagi mengatakan ya. Tapi saya dan beberapa kawan tahu bahwa dia kalau urusan dagang nggak jujur. Dia kalau urusan dagang ya, suka memanfaatkan uangnya ikhwan. Ya. Nah. Wah, jangan gitu antum jangan membongkar aibnya orang. Lu bukan bongkar aib. Ini penting supaya yang mau berdagang tidak tertipu oleh Sholatnya dia di soft pertama. Walaupun tentunya sholat di soft pertama berjamaah itu adalah mulia dan sebuah kebaikan. Tetapi bukan itu tolak ukurnya. Nah, yang berilmu, yang punya hujah dan data tentang permasalahan tersebut, hujah terhadap yang tidak tahu. Demikian ulama sejak dulu. Bukan kemudian, wah ini syobah loh yang memuji. Berarti kamu menolak pernyataan alimam Imam Syobah. Tidak ada ulama yang begitu. Semuanya berjalan di atas ilmu. Jangan perbedaan ini dihadapi dengan altifia. Tahu altifia? Perasaan, aduh, saya mau belajar yang penting. Yang penting sama-sama bilang Quran was sunnah, tauhid. Ya. Toh juga sama-sama kok uh, berbicara tentang ahlul bid'ah. Nah, ini namanya pakai altifia pakai perasaan dan inilah yang banyak menghancurkan manusia. Imma afifiyah dalam pengertian perasaan lemah dia atau emosi di dalam menyikapi permasalahan. Nah, ini juga menyikapi permasalahan secara emosional itu bertentangan dengan sikap ilmu atau sikap ilmiah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu li Sejarah di Indonesia pun tidak luput dari yang semisal ini. Kalau kita tarik ke belakang, dahulu yang namanya Yazid Jawas, ya Abdul Hakim Abdad Yusuf Baisa, itu ya bersama kita. Sebelum antum dengar nama-nama itu, tidak jarang kita bersafar dengan mereka, tidur satu ruangan dengan mereka, belajar dari mereka juga. Tetapi fitan terus bergulir. Kalau pada saringan hari ini kita lolos, ya, disaring lagi besok, lebih halus lagi. Nah, lolos lagi, besok disaring lagi. Jadi kita dari satu girbal ke girbal yang berikutnya, dari satu saringan ke saringan berikutnya. Semoga Allah Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Selagi ingat kebetulan lewat di benak ini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sahih lima Muslim Qala man da'a li akhihi bi dhahril ghaib Qala lahul malak Allahumma amin walaka bimithli. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya, maka di situ ada malaikat yang mengatakan amin dan semoga untuk Anda juga demikian. Kalau antum begini doakan kawan-kawan. Ya. Ya Allah beri istiqomah dia. Jauhkan dia dari fitnah ya Allah. Maka di situ ada malaikat yang memang Allah tugaskan untuk mengaminkan. Amin. Kemudian malaikat itu langsung berdoa dan semoga untuk Anda juga demikian. Maka kita saling mendoakan. Di dalam kolbu kita atau sholat ya Allah saya ingat itu kawan saya atau siapa Ya Allah jaga dia dari fitnah ya Allah jauhkan dia dari hizbiyah dari bid'ah dari maasi gitu. maka di saat itu malaikat berdoa untuk anda Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah Maksudnya apa Zat? Terus terang aja Zat kan gitu. Lah ya itu mau terus terang malu. Tapi kata para ulama, eh, kata sebagian ulama diantaranya Syekh Ibn Uthaymin, ini sebuah faidah. Eh, kita jangan terlalu sering minta kepada orang, tolong ya akhi doakan anak. Tolong ya akhi doakan anak ya. Jangan terlalu sering begitu. Nah, khawatir itu termasuk jenis meminta-minta yang tercela. Ini istihad beliau, tapi sekedar faidah. Ya. Namun, nah, kata beliau, kalau tujuan dia seperti itu, tujuan dia minta ya akhi tolong doakan anak ya supaya istiqomah, supaya orang ini mendapatkan manfaat doanya malaikat. Maka boleh. Ya gitu. Maka boleh. Nah, maksud saya supaya antum dapat apa? Doanya malaikat. Nah. Paham ya? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka doakan Ustaz kita Ustaz Afif, Ustaz Muhammad, Ustaz Usama ya. Eh, Ustaz Qamar dan yang lainnya. Walaupun sebagian ulama juga membolehkan meminta doa ya, kepada seorang yang diharapkan doanya itu dikabulkan oleh Allah Sebagian ulama membolehkan. Kita lanjutkan. Di Indonesia pun tidak luput dari proses tersebut. Kalau antum sekarang mendengar nama Yazid Jawas, Hizbi, Abdul Hakim Abdad Hizbi, antum nggak kenal dia. Kalau kita ini teman dulu. Itulah. Kalau seandainya Ustaz Mayo jangan berpecah, kita yang lebih sedih berpecah. Ya. Barakallahu fikum. Sekedar cerita, anak tuh pernah safar, bukan ya beberapa kali, diantaranya safar sama Yazid Jawa satu bis. Karena ngantuknya, anak tertidur. Sampai ketika tiba di tempat tujuan, masih tidur. Akhirnya sama Yazid Jawa diambilkan bantal bis itu. Ayo bangun buk gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa dulunya kita ini akrab. Gitu. Jangan tanya tentang Ja'far Umar Talib. Kalau di antara antum ada yang bersedih melihat perselisihan, kalau dibahasakan perselisihan, bukan perselisihan, nggak ada salafi pecah. Pecahnya itu salafi dengan hizbi. Kalau salafi pecah, ustaz salafiin pecah, nggak ada salafi pecah. Lu itu usah dulu, ya dia bukan salafi, hizbi. Kalau salafi nggak pecah. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Jangan tanya tentang orang itu. Waduh, banyak sejarahnya. Kedekatan kita. Jasanya terhadap kita ini lumayan besar. Tetapi karena ini urusan agama, amanah. Maka terjadilah apa yang terjadi. Jangan ada yang mengatakan. Ya. Seperti sebagian orang yang dekat dengan Dulkornain semisal Sufyan Rurai ya bahwa ya intinya perlu nasihat kita jangan putus asa perlu nasihat semakna dengan ini kata-katanya ya akhi inti ini siapa anak baru kemarin mengenal dakwah salafiyah yang namanya nasihat, kita ini ustad-ustad orang terdekat dengannya. Ya. Tinggal masalahnya kita ini nggak pakai sikat bersama aja, sikat gigi bersama. Ya. Barakallahu fikum. Namanya nasihat kita berulang kali dari waktu ke waktu, hari ke hari, bulan ke bulan dengan cara yang penuh hikmah disertai caci makiannya kepada kita dalam banyak kesempatan kita bertahan melupakan itu semua. Terus kita bawa permasalahannya kepada ulama sehingga nasihat itu agar dia fahami bukan dari kita tetapi dari ulama, bukan dari kita, kawan atau muridnya. Enggak. Kita sajikan ini sebagai nasihat ulama dalam masalah-masalah penting. Ketika nasihat itu sudah tidak bermanfaat, ketika ternyata syubhat dan bahaya dia mengancam keutuhan salafiyin, maka kita tinggalkan dan itulah kemudian muncul dari Syekh Rabi ucapan nasahtuhu nasahtuhu nasahtuhu walaysa indi amal al-an. Ana sudah menasihati dia, menasihati dia, menasihati dia, sekarang anak sudah tidak ada harapan lagi. Karena hawa nafsu yang terus dia ikuti. Nah, ikhwani fid din, azani Allah wa iyakum. Tolong nanti diingatkan untuk saya menyinggung masalah ini sedikit ya. Nah, kembali kepada daurah etisam. Dia mengatakan, Dzulqarnain mengatakan, menganggap dirinya ini termasuk contoh dosa-dosa terhadap ilmu dan ulama. Ya, contoh-contoh ya, dosa terhadap ilmu dan ulama. Dia katakan di sini salah satu poinnya menganggap dirinya sudah di kedudukan ulama. Layak berbicara atau melarang dalam masalah-masalah besar. Bahkan dia memposisikan dirinya menentang ulama. Ini adalah sifat-sifat khawarij. Hati-hati, matan sudah dipahami, dihafal ya matannya. Saya ulangi. Menganggap dirinya sudah dikedudukan ulama. Layak berbicara atau melarang dalam masalah-masalah besar. Bahkan dia memposisikan dirinya menentang ulama. Ini adalah sifat-sifat khawarij. Aukama kama kola. Khawatir salah huruf nanti jadi masalah besar. Nah, kama qala. Sekarang kita mengatakan jadi menganggap dirinya sudah dikedudukan ulama layak berbicara atau melarang dalam masalah-masalah besar. Ini adalah tercontoh dosa terhadap ilmu dan ulama. Mari kita lihat sekarang. Agar ucapan yang indah ini tidak hanya di bibir. Nah, sekarang kita mau tanya. Syekhuna Rabi' bin Hadi Al-Madkhali mengatakan dalam nasihat dan fatwanya bahwa barang tentang radio roja. Barang siapa yang menghormati akidah atau manhajnya, hendaknya dia tidak mendengarkan atau dia tidak akan mendengarkan radio roja. Tapi barang siapa yang tidak peduli terhadap keselamatan akidah dan manhajnya, tidak menghormatinya, maka dia akan mendengarkan. Saya menasihatin salafin untuk tidak mendengarkan radio ini. Subhanallah. Penekanan demi penekanan. Nah. Kemudian Syekh ditanya. Ya Syekh, apakah orang-orang awam juga diingatkan dari bahaya radio roja? Ya, orang-orang awam pun demikian. Karena salaf dahulu mengingatkan mentahdir orang-orang awam dari bahaya ahlul bid'ah. Ini seorang syekh alim berfatwa. Menjawab dalam sebuah majlis yang di situ telah dihadiri dalam bahasa orang sekarang kedua belah pihak. Bukan satu pihak. Itu yang diharap-harapkan. Ayo kita kembali pada ulama. Ayo kita muhakama di hadapan ulama. Sudah terwujud. Sudah terjadi. Duduk dua belah pihak di hadapan ulama. Subhanallah. Ternyata pulang ke Indonesia dalam salah satu muhadharahnya dia mengatakan secara makna dan terekam ini kalau untuk orang-orang awam ya, daripada mereka itu mendengarkan radio atau siaran-siaran yang berisi kebatilan maka tentunya kata dia kita berjalan di atas kaidah ya, semana dengan ini Kebetulan saya tidak membawa transkrip ucapannya. Uh, seorang yang berakal, yang akil, itu adalah orang yang tidak hanya bisa memilah antara maslahah dan mafsadah. Positif, negatif. Oh ini positif, ambil. Oh ini negatif, tinggalkan. Eh, itu gampang. Itu belum sebagai tolak ukur seorang yang agil. Seorang yang berakal. Seorang yang berakal itu, itu apabila dia sudah bisa memilih mana kejelekan yang paling jelek, yang lebih parah, efek negatif yang lebih parah untuk ditinggalkan dan mengambil, memilih negatif yang lebih ringan. Jika di sana terdapat dua masalah atau beberapa masalah, beberapa hal positif, dia bisa memilih mana positif yang paling tinggi. Nah, ini baru berakal. Kalau masih seperti yang tadi awal itu baru mumayyiz. Belum berakal. Nah, subhanallah. Ini dia sampaikan ketika berbicara tentang bolehkah bagi orang awam mengikuti siaran radio atau TV Raja. Sementara dia sudah pulang dari Mekah dan mendengar jawaban Syekh Rabi bahwa orang-orang awam pun diingatkan dari bahaya, radio roja tidak boleh mendengarkannya. Sudah mendengar dia. Amanah dari Syekh Rabi tidak disampaikan. Yang disampaikan ternyata rokyunya dia, logikanya dia. Ini di samping tidak amanah, yang kedua dia telah mendahului ulama. Menentang nasihat ulama kalau dalam bahasa dia di sini pakai bahasa dia pinjam di daurah etisom, ya, bahwa menentang ulama itu adalah sifat-sifat khawarij. Kalau kita meminjam bahasa dia sendiri. Ikhwani fid azani Allah wa Di antara dosa kepada ilmu dan ulama tadi salah satu contohnya, dosa kepada ilmu karena fatwa tidak disampaikan yang kedua dosa kepada ulama juga karena dia menentang bimbingan nasihat ulama. Berikutnya di antara dosa dan termasuk pengkhianatan terhadap ilmu dan ulama Dzulkarnain dan kawan-kawannya Abdul Bar dan yang semisalnya Hanan Bahannan ya. Barakallahu fikum berangkat dari Mekah itu kemudian ke Yaman ke kota Ma'bar ke pondok Syekh Muhammad al-Imam pulang dari Mekah nggak pakai pulang lagi ke Indonesia langsung jadi ke Ma'bar ke pondoknya Syekh Muhammad al-Imam sesampai di sana yang banyak berbicara adalah Kornain dan Abdul Bar kembali mengangkat masalah radio Roja di hadapan Syekh Muhammad Al-Imam. Ya Syekh, antum tahu di Indonesia dakwah kaum sufi begini begitu dan antum tahu Umar bin Hafid seorang tokoh sufi Hadramut ya yang diagung-agungkan itu dimuliakan dikultuskan itu datang ke Indonesia dan dan dan ingin menggambarkan bahwa bid'ah dan kesyirikan di Indonesia itu nah begitu nah. Kemudian di tempat kami ada radio, sebuah radio yang syekh, yang ikhwan berbeda pendapat, ada yang mentahdir, ada yang begini. Nah, bagaimana pendapat antum? Begitu semakna ucapannya. Subhanallah, kita nggak tahu rencana mereka ini pulang dari Mekah menuju ke mana? Ke Mabar, nggak tahu. Tapi subhanallah, tadi apa yang dikatakan oleh si penyair satubdi lakal ayyam makunta jahilan pergantian hari ini akan menampakkan kepada Anda sesuatu yang selama ini Anda tidak tahu ya. wa ya'tika bil akhbar man lam tuzawwidi dan akan datang kepadamu membawa berita orang yang nggak kamu tugasi untuk mencari berita tiba-tiba datang subhanallah Berjalan waktu kita dengar ternyata mereka ke makbar menemui Syekh Al-Imam setelah majlis di hadapan Syekh Rabi. Tapi kita nggak tahu apa yang disampaikan. Nggak tahu. Ya sudah, asal tidak sibuk dengan taklim di pondok masing-masing. Ya. Dengan kegiatan masing-masing. Berganti hari nyampe rekaman dari Makbar ke Indonesia, entah naik pesawat atau kapal laut. Ya, sampai ke asatiza Lengkap dan rekamannya jernih lagi. Nah, siapa yang bicara yang ini nah. Berita sampai kepada saya, wallahu alam, bahwa Syekh Imam sebenarnya sudah mendengar dan tahu. Ada yang mengabarkan ya Syekh rombongan ini baru pulang dari Mekah dari Syekh Rabi. Subhanallah Syekh Imam ketika disampaikan pertanyaan tentang Radio Roja itu nggak menjawab. Ya nih kata syekh Imam. Kalau memang permasalahan ini adalah sebuah perselisihan, maka sebaiknya antum datang ke Mamlaka, ke Saudi Arabia, ya, temui ulama ya, dalam hal ini. Dan ya, ini saya sarankan antum datang kepada Syekh Rabi. Diam semua. Hening, rekaman itu hening. Anda Kebayang bagaimana muka mereka, wajah-wajah mereka di hadapan Syekh Imam. Ya. Ini sebuah ketidakjujuran. Kalau jujur dan tidak ingin mempermainkan seorang syekh, sampaikan di akhir, afwan syekh kalau kami bersalah. Kami sebenarnya sudah datang dari Syekh Rabi. Dan sebenarnya kami sudah bertanya tentang ini. Dan ya Syekh, nah itu melengkapi kejujuran. Syekh Rabi sudah menjawab. Jangan khawatir. Bisa Syekh Imam diam dan kecewa namun menutup kekecewaannya. Bisa Syekh dan berhak untuk mengatakan kalau begitu Anda keluar dari sini. Sudah mempermainkan. Ya, bisa. Nah, tapi kejujuran itu mahal ya akhi. Kalau di hadapan masyaih seperti ini, bagaimana di hadapan ikhwan? Nah, ternyata tidak berhasil mendapatkan jawaban dari Syekh Al-Imam. Antum bisa bayangkan. Sehingga akhirnya sebelum itu, Salafin sikapnya satu. Telah ada fatwa dari Syekh Rabi. Selesai. Antum bisa bayangkan kalau seandainya mereka berhasil mendapatkan sebuah jawaban dari Syekh Al-Imam. Dan Syekh tidak tahu secara rinci karena memang Syekh Al-Imam tidak tahu banyak tentang dakwah di Indonesia. Berbeda dengan Syekh Rabi. Nah, apa yang tidak kita tahu tentang seluk beluk dakwah di Indonesia beliau sudah tahu. Nah, itu salah satu kelebihan beliau dan Allah memberikan keutamaan kepada siapa saja dari hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Berbicara tentang dakwah di Pakistan, beliau tahu fulan fulan fulan dai ahli sunnah Nah, ini ini adalah dai-dai hizbin. Apa problem yang terjadi di sana? Apa yang menyebabkan ini dan itu? Dakwah di Somalia, di Britania Inggris, di Amerika, di Yaman, beliau mengikuti itu semua. Itu salah satu kelebihan beliau yang mungkin banyak sekalipun sekalipun ulama yang tidak memiliki kelebihan ini. Dengan kelebihan masing-masing ulama, tapi kelebihan ini ada pada beliau. Semoga Allah menjaga beliau rahim hafizahullah taala. Ikhwani fi din azani Allah iyakum. Antum bisa bayangkan kalau Syekh Imam menjawab misalkan, ya sudahlah. Kalian jangan berselisih tentang radio itu. Ya. Uh, ya ini yang mau men men mengingatkan F1 atau mentahdir dari radio ini ya biarkan. Yang tidak mau mentahdir biarkan sudah. Antum sibuk dengan ilmu, ilmu, ilmu. Misalkan Syekh Lima menjawab seperti itu. Ya. Apa yang akan terjadi? Ya. Oleh-oleh dari Yaman. Setelah tidak membawa oleh-oleh dari Mekah. Ya. Oleh-oleh khas makbar. Nah, sekarang kan musim ya. Oleh-oleh khas Jogja. Oleh-oleh khas Bandung. Nah, ini oleh-oleh khas Ma'bar dari Yaman. Dari Mekah mana oleh-olehnya? Eh, hari zam-zam aja. Nah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Syekh Limam tidak menjawab. Selamat. Nah. Ini contoh mempermainkan ilmu dan ulama. Tidak amanah dalam dakwah dan betullah pernyataan Syekh Rabi Dul Qornin Hadha la'ab. La'ab itu suka main-main, mempermainkan dakwah ini. Dan Syekh sudah punya catatan tentang orang ini. Cuma memang kebiasaan Syekh itu menahan waktu sampai waktu tertentu. Barakallahu Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Contoh lagi. Sikap memposisikan diri di posisi ulama atau berbicara tanpa ada fatwa dari ulama yang itu merupakan contoh-contoh dosa terhadap ilmu dan ulama. Antum kalau baca Sahihil Bukhari matan tanpa Fathul Bari sulit memahaminya. Ya kan? Tapi ketika antum baca Fathul Bari, oh Masya Allah Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan. Maksud kata-kata ini begini. Padahal redaksinya begini ya. Iya, tapi hadis ini ada sebabnya. Nah, dijelaskan oleh Hafidh. Nggak ada di Sahih Bukhari. Sebabnya peristiwa munculnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi bahwa terjadi peristiwa gini-gini. Oh, jadi maksud hadis ini begini ya. Siapa yang menjelaskan? Al-Hafidh dalam Fathul Bari. Ya, ini Fathul Bari ini sekarang. Ya, syarah. Nah. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, ketika fitnah Al-Hajuri. Kenal ya Hajuri? fitnah al hajuri mulai muncul sejak tahun 2006 yakni tujuh tahun yang lalu. Ini yang nampak. Wailah oh, sebenarnya fitnah dia sudah muncul beberapa tahun sebelumnya, tetapi memang masih beredar di kalangan ulama saja. Nah, beberapa kemungkaran-kemungkaran al-hajuri mulai nampak pada tahun 2006. Nah, keluarnya syubhat dan kemungkaran al-hajuri ini apa diuji dengan apa oleh Allah? Diuji dengan adanya seorang sosok ulama atau alim yang kebetulan Allah beri kepada beliau beberapa kelebihan. Semoga Allah menjaga beliau yaitu Syekh Abdurrahman Al-Adani. Orangnya akhlaknya baik, tawabu sehingga disenangin oleh murid-murid. Ketika beliau harus di suatu waktu pulang kembali ke kota kelahirannya, kembalilah ke sana dan mendirikan pondok pesantren yang kemudian dikenal dengan pondok apa? Fuyush. Nah, namanya orang seperti kita. Belajar misalkan di Gresik di tempat pondoknya al Ustad, Ustadz al Ustad Afif. Sudah lama di sana 5 6 7 tahun, dia kebetulan orang Bogor. Ya kembali ke Bogor untuk berdakwah di tanah kelahirannya. Normal kan? Kembalilah beliau ke sana. Subhanallah dapat sambutan dari salafiyin. Dibukalah kaplingan. ya Kemudian ikhwan rame-rame berdatangan mendaftar di sana. Muncul al-hasad. Hasad. Bermula dari ini. Ternyata ini adalah detonator. Pecah masalah itu dan terbongkar kesesatan-kesesatan hajuri dalam bidang akidah dan manhajnya. Itulah ada hikmahnya. Peristiwa tahdir terhadap Syekh Abdurrahman Al-Adani itu ada hikmahnya ternyata. Subhanallah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makiri. Mereka berbuat makar namun Allah juga membalas makar mereka dengan makar dan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar yakni menghadapi pihak-pihak yang berbuat makar innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Ikhwani fiddin, pada munculnya fitnah al-hajuri ini, ulama berbicara di Yaman, di Saudi. Ulama di Yaman mengatakan bahwa Syekh Abdurrahman adalah syekh ahli sunnah, ulama sunnah, tidak bisa dikatakan hizbi, dan ucapan Syekh Yahya adalah salah. Ini yang. Tapi jagalah ukhuwah, jaga ukhuwah di awal-awal. Ya, di awal-awal fitnah. Jaga ukhuwah, sudah jangan ribut, jangan bicara ini sudah sudah. Tapi kata ulama, Syekh Abdurrahman tetap ulama ahli sunnah, bukan hizbi. Dan ucapan Syekh Yahya salah dalam hal ini. Antum paham ini fatwa Mas Syekh Syekh Rabi pun senada dengan ini. Tapi di situ ada masyaikh lain berbeda dengan ini. Mulai pada tahun 2008, 2009 kurang lebih, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdul Bukhari mengeluarkan tahdirnya terhadap hajuri. Karena beliau-beliau memandang tidak hanya masalah Syekh Abdurrahman saja, tetapi masalah akidahnya hajuri yang mencela sahabat Nabi, menuduh sebagian sahabat berakidah murji'ah, ya, dan dan dan dan yang lainnya dari kemungkaran akidah hajuri. Nah, Syekh Ubaid berfatwa pada tahun 2009 agar para pelajar yang ingin berangkat ke Yaman tidak datang ke Damaj sampai Hajuri meninggalkan Damaj. Dan yang ada di Damaj untuk segera meninggalkan tempat tersebut ya, pindah ke pondok-pondok pesantren lainnya. Ini fatwa Syekh Ubaid kurang lebih seingat saya tahun 2009, yakni 4 tahun yang lalu. Namun berjalan waktu subhanallah pada hari-hari itu juga tidak lama dari tahun ya kurang lebih 4 atau 5 tahun yang lalu nah muncullah saudara kita ini Dzulkarnain perhatikan sekarang baik-baik nah dalam sebuah penelponan ya, yang terekam dia mengatakan maunya meredam fitnah mungkin maunya saya katakan kepada murid-murid Syekh Yahya atau semana dengan ini ya, yang ada di Indonesia ini maksud bahwa silakan kalian mengambil fatwa Syekh Yahya bahwa Syekh Abdurrahman adalah hizbi. Tapi apa manfaatnya disebarkan di Indonesia? Paham ya kawan? Sudah menemukan titik syubhatnya? Iya. Belum ya, butuh syarah. Nah. Syarahnya adalah siapa ulama yang mengatakan silakan ambil fatwa Syekh Yahya bahwa Syekh Abdurrahman adalah hizbi. Tapi apa manfaatnya disebarkan di sini? Siapa ulama yang seperti ini? Jangan bicara Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdullah Al-Bukhari. Jangan. Sudah cukup di Syekh Rabi dan Syekh Masyaikh Yaman. Siapa ya Dzulqarnain? Ulama yang mendahului Anda. Kalau Anda mengatakan tidak boleh mendahului ulama, tidak boleh menentang ulama bahwa seperti ini adalah sifat-sifat khawarij. Siapa ulama yang mendahului Anda. Nah, coba ini perhatikan ya, ikhwan. Yang ini merupakan salah satu contoh dosa terhadap ilmu. Dia tidak amanah. Karena ulama tidak ada satupun yang berfatwa seperti itu. Semua ulama mengatakan salah Yahya al-Hajuri dalam fonisnya. Dan Syekh Abdurrahman adalah ulama sunnah. Ini dosa terhadap ilmu, terhadap ulama dan terhadap salafiyin. Anda telah menipu salafiyin. Anda telah menentang ulama. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum sekaligus ini sebagai salah satu bukti bahwa Dzulqarnain la'ab mutalawwin la'ab suka main-main dalam dakwah ini dan berwarna-warni bunglon itu mutalawin. Ketemu hajurin ini. Ya. Ketemu yang ini lain lagi omongannya. Nah, kenapa Anda tidak mengatakan kepada hajurin sebagai nasihat kalau Anda sayang kepada mereka? Nah, ya akhi, jazakallah khair. Anda sayang kepada antum. Anda menghargai antum semuanya. Tapi terus terang, Syekh Yahya, Syekh kita. Namun fatwanya itu salah. Syekh Abdurrahman bukan saya menyatakan beliau orang yang maksum. Yang terlepas dari kesalahan dan dosa tidak. Tapi beliau adalah ulama sunnah. Berani enggak? Enggak berani karena di situ ada CCTV. Yang bisa merekam langsung sampai ke Damaj nanti. Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi manhaj di sini senang, di sana senang. Kalau dahulu ah, di era dulu dikenal dengan manhaj pramuka. Yaitu tadi di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Senang di atas penderitaan umat ya akhi. Di atas khianat terhadap ilmu ulama dan salafiyin. Nah, Antum belum dengar kan ini semua? Padahal ini sudah hampir lima tahun yang lalu, hampir kurang lebih antara empat sampai lima tahun. Disimpan oleh ustaz-ustaz simpan selama ini. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Berikutnya, di antara dosa terhadap ilmu dan ulama, dia mengatakan, Ketika ada seorang alim berfatwa, hendaknya kalian membuka lembaran baru dan saling bersaudara. Yang ini ternyata tidak dicantumkan Maksudnya dalam edaran yang sudah ditampilkan di beberapa web Khulasoh atau ringkasan kesimpulan jalsah di depan Syekh Rabi Mungkin antum sudah sebagian antum mengikuti Hasil jalsah di depan Syekh Rabi apa saja Sudah ditranskrip oleh Syed Qamar dan diterjemahkan kemudian sudah tampil yang dibacakan di hadapan Syekh Rabi oleh Syekh Khalid pada bulan Ramadan kemarin. Ya Syekh, ini asatidah di Indonesia menulis transkrip ringkasan jalsa Ramadan tahun lalu. Saya bacakan kepada antum, apakah antum setuju? Dibacakan oleh Syekh Khalid. Nah, kemudian dijawab oleh Syekh Rabi dan jawaban ini terekam ya. Bahwa Syekh Rabi setuju dengan hasil-hasil itu tadi. Nah, poin-poinnya diantaranya tentang radio roja ya, dan yang lainnya. Bisa antum baca lagi. Ikhwani fid azani Allah wa iyyakum. Lah, di sini dia mengatakan ketika ada seorang alim berfatwa hendaknya kalian membuka lembaran baru. Masya Allah, betul kan? Bagus. Sehingga selesai dan sayang kepada salafiyin. Nah, jujur. Ternyata sudah ada fatwa dari syekh untuk meninggalkan Radio Roja dan bahwasanya pengelola dan pemateri Radio Roja adalah hizbiyin dan bahwasanya tidak benar untuk dikatakan Yazid Jawas itu salafi goncang ya barakallahu fikum ternyata tidak membuka lembaran baru ya tidak ada klarifikasi dengan segera Undang katanya sudah ada rujuk tentang ucapannya bahwa Salafi Yazid Salafi goncang. Saya belum pernah mendengar, belum pernah tahu tulisannya dan kapan itu. Semestinya orang yang takut kepada Allah, menghormati akidahnya dia sendiri. Kemudian dari itu dia akan menghormati dan menyayangi akidahnya ikhwan. Ketahui ya ikhwan, kalau seorang tidak menghormati akidahnya dia dan manhajnya dia, tidak menyayangi, tidak merahmati manhaj dan dakwah dia, dia tidak akan menyayangi dan menghormati akidah dan manhajnya ikhwan. Pegang itu baik-baik. Demikian nasihat Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kata beliau, jangan kalian mengambil ilmu dari orang yang tidak menyayangi akidahnya dia sendiri. Nah, dia tidak akan menyayangi kamu, akidah kamu. Faham ya, kawan? Barakallahu fikum. Sekarang kita lihat keadaan ini. Pulang dari sana di majelis itu tentunya ada upaya-upaya membela Radio Roja di hadapan Syekh Rabi. Ya. Setelah Syekh Rabi melarang gini gini gini gini, Abdul Bar mengatakan, "Ya Syekh, tapi radio ini penasehatnya atau uh, uh, musyrifnya adalah Syekh Abdul Razak maka Syekh Rabi menjawab, huwa makhdu' bihim. Dia adalah orang yang tertipu oleh hizbi ini tadi. Gak cukup sampai situ. Syekh, Syekh, Syekh. Nah. Ya, Syekh, Syekh. Nah, gitu. Ya memang demikian. Nah. Nah. Kalau kita ustadz-ustadz kita itu Syekh. Nah, kalau Syekh nggak menghiraukan, Syekh nggak memberi kesempatan, ya sudah diam. Hmm. Kalau enggak, ya sudah dia. Syekh, Syekh. Nah. Tapi juga Syekh Saleh Suhaimi sebagai musyrifnya juga maksa masih. Nah, maka Syekh Rabi menjawab, telah salah Syekh Suhaimi. Antum nasihati dia. Maksudnya kasih tahu bahwa itu mereka adalah hizbiyin. Gitu. Akhirnya terdiam dia fabuhital ladzi zalam. Jangan bilang fabuhital ladzi kafar. Itu yang di Al-Qur'an begitu ya. Nah, fabuhital ladzi zalam. Maka terdiamlah orang-orang yang membolimi dirinya sendiri sebenarnya. Ikhwani fid din, barakallahu li walakum. Ini contoh bahwa ucapan dia hanya di bibir saja tidak ada prakteknya dan ini merupakan dosa terhadap ilmu dan ulama sekaligus bukti bahwa dia adalah la'ab mutalawin yamshi ala tariqatil halabi fil makr nah. ketika ada seorang alim berfatwa hendaknya engkau kalian membuka lembaran baru na'am asy Rabi sudah berfatwa bahwa termasuk orang-orang awam diingatkan dari bahaya radio roja anda pulang tidak menyampaikan amanat ini, justru Anda menyampaikan logika dan rokyu Anda sendiri. Nah, yang bisa difahami oleh pendengar bahwa Syekh Rabi itu belum akil, bahwa Syekh Rabi itu masih mumayyiz. Karena belum bisa memilah dan membedakan seperti Anda. Subhanallah. Ikhwani fiddin ini suatu hal yang penting. Akhirnya dia dibantah juga oleh Viranda. Nah, jadi kena kampung sana, kampleng sini akhirnya. Nah, dibantah oleh Viranda, loh, ya Ustaz, bukankah semestinya salafiyin yang uh, lebih dikhawatirkan? Uh, nah, semestinya adalah orang-orang awam yang lebih dikhawatirkan dari subhat-subhat radio rojak daripada ikhwah salafiyin. Artinya ternyata di dalam menilai mana negatif yang lebih kecil itu pun berselisih. Nah, maka dari itu Allah memerintahkan kepada kita untuk kembali kepada ulama agabir. Anda sudah mendengar fatwa dan bimbingan langsung di hadapan Anda fatwa seorang syekh alim kabir dalam dakwah ini kemudian Anda mengkhianatinya. Nah. Sebelum saya lanjutkan, jam berapa? 11.50. Berarti kurang kurang 10 menit maksimal. mewakili panitia. Nah, kebetulan tanya, Ustadz habis duhur lanjut nggak? Nah, saya jawab, insya Allah lanjut. Langsung, langsung. jadi habis sholat sunnah bagi yang mukim, kemudian insya Allah kita langsung dan lanjutkan langsung. Bismillah. Berikutnya dia mengatakan dalam matan muhadorohnya, seseorang jangan masuk dalam perkara-perkara besar. Nah, global. Kemudian dia menyebutkan beberapa contoh. Seseorang jangan masuk dalam perkara-perkara besar dalam urusan dakwah ini. Maksudnya jangan mendahului ulama. Betul kan? Betul ya, akhi. Nah, betul. Tapi mari kita lihat contoh-contohnya. Tadi sudah kita sebutkan sebagian contoh. Mendahului ulama. Dikatakan seperti masalah sekolah. Banyak ulama yang mengajar di sekolah-sekolah. Kemudian ada yang mengatakan tidak boleh masuk sekolah. Siapa ini ya yang mengatakan tidak boleh? Hah? Siapa kira-kira? Hah? Tidak tahu ya? Nggak ingat daurah Balikpapan? Nah. Ada yang ingat? Ada yang ingat. Nah. Berarti ini dalam bahasa nahunya itu nakiroh maksuda. Tahu nakiroh maksuda? Dipanggil, ya rojul. Gitu. Rojulun itu kan nakiroh. Iya. Artinya orang ini nggak tahu siapa, tapi ar-rojul alladhi khalfal masjid orang yang di belakang masjid itu nah, tahu oh yang itu pakai baju putih kopiah hitam itu nah, paham sudah karena ada alif lamnya ar-rajul tapi kalau rojul ini berarti nakiroh tapi ada nakiroh maksudnya kalimatnya nakiroh tapi maksudnya jelas itulah gitu misalkan ada orang lewat ya rojul ya semua orang tahu bahwa ini kan gitu nggak mungkin yang di situ om dia bilang ya rojul kan gitu. ini namanya nakiroh apa maksuda. Ada belajar nahu dikit-dikit. Nah, kalau mau lanjut nanti bisa Ustaz Abdurrahman Mubarak dan yang lainnya mengajar antum nahu insyaallah. Nah, ikhwani fid din azan ya Allah wa iyyakum. Nah, dia katakan di sini apakah dia mendatangkan fatwa? Sekarang pertanyaannya, anda mengatakan ya Dzulkarnain bahwa banyak ulama yang mengajar di sekolah. Coba sebutkan satu contoh ulama mengajar di sekolah. Nah, karena sekolah di sini juga sebenarnya ada alif walamnya. As-sekolah. Nah, ada alif alif ulamnya. as-sekolah. yakni al-madrasah. An-nizamiyah. Bahasa Indonesianya sekolah formal. Nah, ini yang ada alif lamnya ini. Nah, al-madrasah an-nizamiyah, sekolah formal. Nah, sekarang pertanyaannya coba sebutkan ulama mana yang mengajar di sekolah dan di mana itu? Kalau jawabannya dan anak yakin di Yaman nggak ada. Anak belum pernah tahu ada ulama di Yaman mengajar di sekolah. Bahkan Sheikh mobil nah, ini sekaligus nanti salah satu jawabannya, punya kaset sudah hampir 20 tahun yang lalu. Di mana antum waktu itu? 20 tahun yang lalu. Nah, nah. Judulnya Tahdzirud Daris min Fitnatil Madaris peringatan dari seorang pelajar yang dari sebangsunya beliau ya, dari fitnahnya sekolah-sekolah maka dari itu nggak pernah tahu kita atau ustadz-ustadz yang dari Yaman ada ulama di Yaman ngajar di sekolah di Yaman itu ya. ulama loh nah yang tingkatannya sudah ulama karena dia memakai istilah ulama di Saudi Ustaz. Nah, kalau bicara di Saudi ya akhi, kan antum sudah belajar usul. Belajar usul kan katanya kita harus belajar usul. Jangan belajar takdir, takdir, takdir, takdir. Jarah wa ta'dil terusan. Nah ini sekarang ayo kita murojaah usul. Berarti Anda mengkiaskan sekolah-sekolah di negeri kita di Indonesia ini dengan sekolah di Saudi. Iya kan? Iya. Itu. Banyak ulama yang ngajar di sekolah-sekolah. Di Indonesia Enggak ada ulama di Indonesia. Di Yaman seperti yang sudah antum dengar. Berarti tinggal di Saudi kan? Iya. Kalau di Saudi berarti antum mengkiaskan sekolah di Indonesia ini dengan sekolah-sekolah di Saudi. Ya akhi, antum kan sudah belajar. La yajuz al-qiyas ma'al fariq. Dalam usul. Tidak boleh mengkiaskan suatu masalah dengan masalah lainnya, kias. Untuk diambil kesimpulan hukum yang sama. Hukumnya ini sama dengan ini. Apabila ternyata di situ ada unsur-unsur pembeda. Antara ini dengan yang itu. Tidak boleh. Kias itu harus sama unsur-unsurnya baru boleh dikiaskan dan dikatakan apa hukumnya ini sama apa dalilnya kias dengan masalah ini. Gitu. Tapi kalau kiasnya itu ma'al farid itu tidak sah. Nah, sekarang Saudi, kurikulum Saudi itu ditentukan oleh negara yang berdasarkan tauhid di bawah bimbingan ulama. Di Saudi itu diajarkan tauhid uluhiyah, asma was sifat dan yang lainnya was sunnah wal ibadah di atas bimbingan Al-Qur'an was sunnah. Diajarkan untuk berakidah dengan akidah salaf. Itu kurikulum Saudi. Nah, jadi tidak ada itu kisah Roro Jonggrang Bandung Bondowoso. Tidak ada ceritanya Dewi Sri ya nggak ada ya akhi nggak ada itu di dalam kurikulumnya yang dipakai oleh sebagian kawan-kawan antum ya Zulkarnain. Nah, buku-buku paketnya itu berisi tarekat-tarekat sufi dalam pelajaran akhlaknya. Bahwa umat ini di, bisa dibenahi dengan cara atau metode pendekatan tasawuf. Ya. Barakallahu fikum. Jadi ini kias ma'al fariq. Nah. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Enggak ada di Saudi pertemuan guru bidang studi. Ya. Campur aduk rijal wan nisa. Nah. Enggak ada di Saudi. Ini namanya penipuan ya akhi. Antum yang selalu mengatakan belajar usul. Menurut usul tapi antum bohong, tidak faham usul, atau kalau antum belajar itu hanya untuk mempermainkan salafiyin. Sehingga salafiyin terkagum-kagum kepada antum. Dalam keadaan kasihan mereka tidak faham hakikat antum. Nah. fiddin, a'azzani Allah wa'iyakum. Banyak ulama kata dia yang mengajar di sekolah-sekolah Ini adalah dosa terhadap ilmu dan ulama sekaligus terhadap salafiyin. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian ini seusai salat zuhur باذنillah taala wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi السلام الله يبارك فيك الله يخسر عوزاعي الله اكبر محمد عوزاعي جزاك الله